Karena nikmatul Islam wal iman seseorang yang mentaati al-Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul kabarkan akan dimasukkan orangnya ke dalam al-jannah sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar kullu ummati yadkhulunal jannah setiap umatku mereka akan masuk ke dalam al jannah illa man aba kecuali orang yang enggan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan yang mana Rasul adalah orang yang jujur dan tidak pernah berdusta nah, menghabarkan nah, setiap umatnya kaum muslimin akan masuk ke dalam al-jannah. Ilaman aba kecuali orang yang enggan. Maka naam sahabat kita itu heran kok ada orang yang tidak mau masuk ke dalam al-jannah. Sehingga mereka bertanya, "Waman ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan itu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, Man al-ta'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Waman asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat yang mengingkari meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh dia orang yang enggan. Maka barakallahu fikum kita sebagai umat Islam ketika Allah masih berikan iman wal Islam yang ada pada diri kita ini betul-betul kenikmatan yang sangat besar sehingga perlu naam disyukuri dan dijaga agar nikmatul Islam wal iman akan senantiasa pada diri kita. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ayuhal muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Ketika orang-orang yang meniti atau ingin mendapatkan al-jannah mereka mengetahui di antara sebab yang harus dilakukan oleh seseorang adalah mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ya para sahabat al-kiram rahimahullah anhum mereka adalah orang yang sangat antusias berusaha untuk mampu menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kita teringat dengan sebuah ucapan yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah beliau mengingatkan kepada kita seorang ahlu sunnah bahwasanya as-sunnatu mithlu safinatin nuh as-sunnah ajaran rasul ya, sunnah di sini adalah ajaran rasul bukan hukumnya sunnah artinya ditinggalkan tidak mengapa dilakukan berpahala tidak demikian Kata beliau as-sunnah ajaran Rasul SAW yaitu Islam itu sendiri mithlu safinatinuh seperti yakni bahtera perahunya Nabi Nuh. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala habarkan kepada Nuh akan terjadi banjir bah yang menenggelamkan seluruh umat ketika itu umatnya Nuh sampai gunung pun akan tenggelam Ya. Nah, sehingga Nuh alaihi salam diperintahkan untuk membuat kapal. Maka orang-orang beriman ketika hari itu mereka naik semua di kapal tersebut. Dan orang yang tidak mau mengikuti Nuh alaihi salam, mereka akan binasa. Dan bahkan naam kebinasaan orang yang tidak mengikuti ajaran Rasul ketika itu, barakallahu ini dialami oleh walaupun dia keluarga sendiri. Putranya Nuh alaihissalam dalam keadaan kafir. Dan bahkan dalam surat At-Tahrim ya, Allah permisalkan ya, jadi seorang istri dari Rasul saja dia dalam keadaan tidak beriman. Ya. Sehingga keimanan, keislaman adalah sebuah nikmat yang besar kadang seorang terhalangi untuk beramal ibadah dari istri, dari anak, dari keluarganya. Nah, sehingga Allah daraballahu Allah Subhanahu wa taala yakni berikan contoh ya. Orang imratal yaitu seorang wanita yang kafir dari Firaun, ya, dari Nuh ya. Permisalan istrinya Nuh. Nah, sehingga Nuh alaihissalam ya, keluarganya tidak beriman dengan ajaran Rasul SAW. Nah, kita kembali kepada ucapan Imam Malik rahimahullah. Bahwasanya ajaran Islam, ajaran Rasul Muhammad SAW seperti bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Barang siapa yang menunggangi, menaiki dijadikan sebagai tunggangan, naam dia akan selamat. Dijadikan tuntunan, dia akan selamat. Waman takhallafa anha halaka. Dan barang siapa yang dia ketinggalan, ya, tidak mau beramal dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan binasa. Artinya ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakullah bahwasanya jalan satu-satunya bagi seseorang yang ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan al-jannah adalah al-Islam. Naam. Dalam sebuah ayat Allah ingatkan kepada kita, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai adalah al-Islam. Oleh karena itu ayuhan nas, para sahabat ketika ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat paham sekali dengan sebuah ayat yang Allah habarkan kepada mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini menghabarkan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh-sungguh ada untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Ketika seseorang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi. Nah, dari sisi akhlaknya, dari sisi akidahnya, dari sisi muamalahnya, ibadahnya, semua seseorang diperintahkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyeluruh. Maka seorang Muslim tidak boleh mencari membuat sebuah metode, nah, untuk menyebarkan Islam hanya mengambil satu bagian dari ajaran Islam, kemudian meninggalkan ajaran yang lain. Nah. Tidak boleh seorang muslim hanya melakukan ya, amalan ibadah satu jenis atau beberapa jenis saja dengan meninggalkan amalan-amalan yang yang lain. Naam, barakallahu fiik. Karena sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang yang baik. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh Al-Hasyr ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu Dan apa-apa yang datang dari Rasul SAW kepada kalian berupa perintah ambil dan apa yang dilarang oleh Rasul SAW tinggalkan. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya, perintah untuk mengikuti Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Karena pada saat ini ayol muslimun A'azani wa yakumullahu jami'an Sudah terlalu banyak Dari kaum muslimin Naam Yang sering mengidolakan Orang-orang yang dianggap tokoh oleh mereka Dengan tanpa melihat barometer nah mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mencontoh ya, tokoh ini dan itu sehingga akhirnya terbentuk dari sisi akhlaknya, kehidupannya. Nah, sebagian yang lain mencontoh tokoh ini dengan tanpa memandang ya mengukur apakah apa yang dilakukan oleh tokohnya pas dengan contoh Rasul atau tidak sehingga barakallahu fikum akhirnya muncul ya seseorang yang mengaku muslim kadang namun akhlaknya namun tuntunannya atau contohnya bukan dari kaum muslimin. nah Dia seorang muslim namun amalan-amalan yang dilakukan oleh dia tidak mencirikan dia seorang muslim. Nah, kenapa? karena mereka tidak menjadikan al-Islam ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Nah, dalam keadaan Rasul adalah contoh yang terbaik. Sehingga tidak sepantasnya ayyuhal ikhwah azani wa yakumullahu jami'an ketika ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya justru seorang muslim memilih ya, memilih sesuatu yang lain yang datang dari luar Islam. Tidak sepantasnya demikian. Nah, sampai permasalahan dalam zahirnya ya, sangat aneh kalau kita melihat keadaan sekarang. Dia seorang muslim, ya. Namun dari potongan rambutnya, naam, dari potongan rambutnya sebagai misal atas penuh bawahnya bersih. Nah, belum yang bergaris, berbintang. Nah, kemudian dari tubuhnya yang bertato, misal dari telinganya beranting, tidak cukup telinganya, kemudian hidungnya, naudzubillah. Ya. Dia seorang muslim namun tidak ada ciri khas muslim ada pada diri dia. Kalau dia zohirnya sudah mengikuti cara-cara orang kafir, maka akhirnya dia akan mencontoh tokoh yang dia sukai. Yang namanya tokoh seorang muslim, eh, non-muslim, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan non-muslim. Akhirnya dicontoh oleh kaum muslimin. Nah, na'udzubillah min Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan seorang mukmin ketika eh, mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya dalam surat Al-Ahzab 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ya. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki, tidak pula sepantasnya bagi seorang mukminah itu perempuan Idza qadallahu wa rasuluhu amron. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, ya. Kewajiban yang harus dia lakukan atau larangan yang harus dia tinggalkan. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian dia memilih selain dari perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa kalau ternyata dia masih memilih ya, dia ngaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, namun meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, memilih yang lain, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Wa may wa rasulahu" Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalam mubina. Sungguh dia telah nah melakukan kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Ya. Artinya antara pengakuan dia seorang muslim sama sekali berbeda ya, ya, atau jelas berbeda sama sekali ya. jelas berbeda artinya tidak ada kesamaan antara pengakuan dia dengan amalannya kalau dia seperti ini memilih selain Islam sungguh dia telah melakukan kesesatan yang sangat nyata. Nah, yang singkatnya ayol ihwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tata cara seorang muslim dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam secara global adalah dia atamassuku bima bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah atamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang ya. Berpegang dengan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Ya, seorang muslim kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya minal aqwali wal af'al apakah dari ucapan nabi nabi berbicara demikian aturannya demikian perintahnya demikian larang demikian dia pun mengikuti wal af'al ataupun perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan itu dia melakukan atau apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam watarki waluzum yang Rasul tinggalkan dia tinggalkan yang Rasul lakukan dia lakukan. Ini gambaran seseorang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fik. <clears throat> Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat beberapa kisah yang dilakukan oleh para sahabat beberapa kisah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mewujudkan perintah Rasul. Ya, sebagaimana dalam hadis yang pertama, setiap umatku akan masuk ke dalam al-jannah. Ya, yakni orang-orang yang taat. Ya, namun orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam al-jannah adalah orang yang ingkar. Fahadha Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebagai contoh ya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Ketika ya, dalam melakukan ibadah haji. Ya. Ini pun dinukilkan dalam kitab Fadlul Islam. Ya, dalam kitab Fadlul Islam dinukilkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naam beliau ya, ketika melakukan haji, ya, di antara amalan haji adalah mencium hajar aswad, batu yang berwarna hitam. Nah, namun barakallahu fikum ketika beliau mencium hajar aswad, ya, beliau mengatakan, Wallahi demi Allah, inilah a'lamu annaka hajarun Demi Allah sesungguhnya kamu ini betul-betul adalah sekedar batu saja. Ya. Kamu, ya, bahasa kita itu barakallahu ya, ngapain saya ini mencium kamu? Ya. Nah, demikian. Karena saya tahu kamu ini batu, sekedar batu saja. Inilah alamu anaka hajar. Aku betul-betul tahu bahwasanya engkau adalah hanya sebuah batu. La tazurru wa la tanfa yang mana kamu tidak bisa memberikan mudarat bahaya tidak pula bisa memberikan manfaat ya. laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltuk ya. kalau seandainya aku naam tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu niscaya aku tidak mau menciummu Rawahul Bukhari wa Muslim jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan ya, sesuatu yang mungkin tidak makul, ya, tidak masuk akal. Ngapain saya mencium bah, batu? Ya, nah, yang tidak memberikan manfaat atau mudarat secara zatnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Namun karena Rasul SAW melakukan hal tersebut, Rasul ketika melakukan ibadah haji mencium ya, mencium batu tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu pun melakukan demikian. Ya. Melakukannya karena apa? Yakni taat li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu Namun perlu diperhatikan ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika seseorang beramal ya, yakni sebagaimana tadi telah digambarkan seseorang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan perbuatan ya, apa yang Rasul tinggalkan kita meninggalkan apa yang Rasul lakukan kita lakukan ini semuanya berdalil ya. sehingga jangan sampai kita terbawa gambaran cerita-cerita orang-orang sufi. Ya. Jadi orang-orang sufi ketika mereka berdakwah, nah mereka menceritakan cerita-cerita yang khurafat, ya. cerita yang tidak masuk a, akal. Ya. Nah, maka sesuatu yang tidak masuk akal intinya diambil dari sabda Rasul SAW atau tidak. Kalau itu adalah cerita yang dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih, maka kita imani. Namun kalau hanya sekedar cerita omong kosong saja yang dinisbahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka barokallahu fikum, naam kita tidak boleh mempercayai. Sehingga yang membedakan bagi seorang Muslim, mereka beramal dengan sebuah dalil ketika ada sebuah dalil masuk akal ataupun tidak masuk akal, dia beramal. Naam. Ketika ada dalil, naam dia beramal. Kadang perintah itu masuk akal, kadang tidak. Maka seorang muslim tidak ada pilihan mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi patokan. Karena kadang ya kita mendengar dari enam pelaku ya dari pelaku yang ini perlu kita terangkan ya, perlu kita ceritakan karena sekian mudorot yang muncul dari salah anggapan ya. dalam Islam barakallahu fikum tidak ada istilah ilmu laduni ilmu laduni itu ilmu ya yang dimiliki oleh seseorang yang tanpa belajar dia bisa mengetahui sesuatu ini ilmu laduni. Dia bisa menghafal, bisa mengetahui sesuatu ya, tanpa dengan belajar. Ini ilmu laduni. Maka kadang di sebuah ya, pendidikan yang dianggap pendidikan agama, ya, naam, itu diopinikan oleh gurunya. Ya, bahwasanya gurunya ini memiliki ilmu laduni. Ya, dia tidak belajar, sudah pintar. Ya maka orang-orang yang memuliakan gurunya orang ya, orang-orang yang memuliakan gurunya dia akan ya, secara tidak langsung akan apa namanya eh, mendapatkan ya, mendapatkan ilmu laduni tersebut sehingga barakallahu fikum murid-muridnya yang laki-laki yang perempuan pada ngantri untuk mijiti. Nah, karena apa? Diopinikan oleh guru ini bahwasanya orang yang betul-betul memuliakan gurunya sampai tingkat tertentu, ya, sampai seperti gambar tadi, dia akan mendapatkan ilmu ladini tersebut. Ya. Sehingga murid yang laki-laki, yang putri ini senang mijiti. Nah, yang namanya Shelton, barakallahu Ya. Seorang laki-laki dipijeti oleh perempuan yang bukan mahrum. Ya. Maka tidak heran kalau terdengar kabar di sebuah pendidikan yang dianggap pendidikan agama. Nah, naudzubillah ternyata gurunya dengan muridnya terjadi persinaan. Ya, karena apa? Opini yang jelek ya, ditanamkan oleh guru kepada murid muridnya. Sehingga apa? mereka berlomba-lomba semakin memuliakan gurunya dalam gambaran seperti tadi naam akan mendapatkan ilmu lah laduni ini cerita tersebut dari orang yang naam pernah mengalami naam sendiri barakallahu fiik Nah, <clears throat> sehingga kembali ayo uh, kaum muslimin rahimani rahimakumullah bahwasanya seorang muslim ketika mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk akal ataupun tidak ini semua berdasarkan dengan dalil. Nah, ketika ada dalil yang sahih maka kita melakukan dalil ter tersebut barakallahu. Ini satu contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian contoh berikutnya. Naam, praktek dari sahabat ya, putranya Umar yang bernama Abdullah. Ya. Abdullah ibni Umar yang kita ceritakan, kita ambil kisah ya, dari bapaknya kemudian dari anaknya yang bisa diambil faedah para kalafik para sahabat anaknya enam bapaknya mereka adalah orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Rasul, nah, berlomba-lomba dalam menjalankan Islam, ya. bukan berlomba-lomba untuk meninggalkan Islam. Wakana Abdullah bin Umar, ya, Iza fatatu salatun fi jama'atin ahya tilka laylah bikamiliha. Ya. Nah, dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Bakar Abu Zaid beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Beliau kita terlu, ketika terluputkan satu sholat jamaah saja, ya, yang mana bagi seorang muslim sholat berjamaah ketika tidak ada uzur, naam, dia meninggalkan berjamaah berdosa dia. Naam. Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 20 atau bi 70 bi 20 atau bi 27 darajah." Ya. Bahwasanya salat jamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan 27 derajat atau dalam riwayat 26 derajat. Naam. Barakallahu maka Ibnu Umar ketika terluputkan dalam melakukan satu sholat jamaah. Apa yang dilakukan oleh beliau ya, untuk menutupi kesalahan yang beliau lakukan. Nah, dalam keadaan nggak jamaah dia sholat. Ya, setelah itu sholat sendiri. Tetap melakukan sholat lima waktu. Hanya dia tidak berjamaah. Maka dia ahya menghidupkan ya, sholat malam dengan Eh, keseluruhan malam. Ya. Jadi, enam beliau akhirnya sholat malam. Setelah dia istirahat sebentar, dia sholat malam. Karena apa? Meninggalkan sebuah uh, perintah. Barakallahu Naam. Wa akhara yauman al maghrib hatta tatlu'a kaukabani fa'taqa raqibatain ya, rokobatain. Ya. Dan pada suatu ketika ya, beliau pun mengakhirkan sholat maghrib. Nah, karena mungkin saja kita mengalami demikian. Mengakhirkan sholat maghrib sampai muncul bintang. Artinya diakhirkan waktunya sampai mendekati maghrib. Eh, mendekati Isya. Nah, akhirnya apa beliau? Membebaskan budak ini sebagai contoh saja dua kisah barakallahu fikum artinya keadaan kita ayuhal muslimun wal muslimat rahimana rahimakumullah kalau kita tidak mau belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita akan bisa mendapatkan keridhaan sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat karena amalan kita sangatlah sedikit ya kalau dibandingkan dengan amalan para sahabat nah barakallahu fikum Nah, ini beberapa kisah yang dilakukan oleh para sahabat dalam mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian ayuhal muslimun wal muslimat rahimani rahimakumullah. Perkara yang berikutnya naam yang perlu kita tegaskan kembali naam yang perlu kita tegaskan kembali sebagaimana ada kaitannya dengan tadi seseorang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dengan dalil bukan berdasarkan dengan prasangkaan baik atau hanya melihat amalan orang yang banyak dilakukan namun melihat dengan dalil sehingga masuk akal ataupun tidak dia melakukan berdasarkan dengan dalil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau mengingatkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ucapan Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Ali bin Abi Thalib beliau berkata, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la." Ya, ucapan beliau. Laukana dinu birra'yi seandainya agama ini dengan akal. Ya, kalau seandainya agama ini semata-mata dengan akal, tidak dengan dalil, ya. Niscaya bawah sepatu atau sendal ini yang lebih pantas untuk diusap daripada yang atasnya. Ya. Seseorang dalam Islam ini diperbolehkan, diperkenankan untuk ya, mengusap kaos kaki, sepatu atau sendal. enam, Ketika seseorang berwudu. Ya, diterangkan oleh para ulama barakallahu fik di antaranya adalah syaratnya ketika memasukkan dalam keadaan e, dalam keadaan berwudu ya, tidak hadas. Jadi kalau musim dingin mungkin sekarang kalau dianggap musim dingin bagi seorang yang tidak melakukan safar, ya, tinggal di rumah, boleh ya, tidak melepas kaos kakinya, nah, atau khuf, khuf itu seperti sepatu tapi ya, lunak, nah, seperti kaos kaki tapi dari kulit, karena dingin, dengan syarat ketika memasukkan ya, kakinya dalam keadaan berwudu. Maka setelah itu kalau dia batal nah mau sholat lagi boleh ya ketika wudhu hanya mengusap bagian atas dari kaos kaki sendal atau sepatu ter tersebut tanpa harus melepas naam terlebih dahulu karena dia seorang yang mukim yang tidak pergi ya tidak safar selama satu hari satu malam selama satu hari satu malam dan dihitungnya adalah ketika memulai mengusap kembali. Sebagai contoh, ya. Tadi saya sholat maghrib misal, berwudu. Dingin sekali. Saya masukkan kaki saya kepada kaos kaki. Nah, ternyata batal. Mau sholat isya. Ya. Sehingga saya harus wudu lagi. Ya, harus wudu lagi. Maka ketika wudu isya, nah, saya boleh tidak melepas kaos kaki, hanya mengusap di atasnya. Itulah mulai pertama. Sehingga selama satu hari adalah sampai besok lagi waktu sholat Isya. Naam, barakallahu fiik. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Laukana dinu birra'yi, kalau seandainya agama ini semata-mata dengan akal saja, bukan berdasarkan dalil, niscaya yang bawah dari khuf sepatu ini lebih pantas untuk diusap ketika berwudu daripada yang atas. Fakat ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la khuf. Ya. Dia mengatakan dan sungguh-sungguh aku melihat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas dibandingkan bagian yang bawah. Ya. Inilah bahwasanya agama itu dengan dalil, bukan dengan semata-mata akal saja. Barakallahu Artinya akal digunakan naam untuk memahami nas atau dalil. Bukan dalil yang dibawa kepada akal kita. Akal kita menerima atau tidak, oh tidak masuk akal, ditolak. Padahal dalil menerangkan demikian. Naam barakallahu Kemudian <clears throat> Eh, seorang ulama Sahal bin Hunayf. Ya. Beliau pun mengingatkan kepada kita. Ya ayuhan Wahai manusia. Ittahimu ra'yakum ala dinikum. Tuduh. Ya, bahwasannya pikiran kalian yang salah. Kalau ternyata pikiran kita berbenturan dengan agama. Ya. Kalau pikiran kita ternyata berbenturan dengan perintah, dengan aturan agama, maka sikap yang pertama kali bagi seorang muslim bahwasanya tuduh kalau yang salah itu akal kita. Ya. Mungkin kita nggak belajar agama sehingga menurut saya ini salah. Ya. Padahal naam barakallahu ternyata akal kita yang yang salah. Naam. Falakat ra'aitani yauma abi jundul. Ya, dan sungguh engkau telah melihat aku ketika di hari yaum jundul yaitu sulhu Hudaybiyah. Ya. Walaula astati'u an arudda amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radabtuhu. Kalau seandainya aku ketika itu mampu untuk menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan aku tolak kisahnya barakallahu fikum ketika perjanjian Hudaybiyah kalau secara akal sangat merugikan kaum muslimin ya sangat merugikan kaum muslimin apa perjanjian yang e, terjadi antara orang-orang musyrik dengan kaum muslimin di antaranya adalah ya karena kaum muslimin ketika itu sudah banyak dari orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah Nah, sehingga perjanjiannya apa? Kalau ada orang-orang Islam yang datang ke Mekah, ya, nah mungkin menengok keluarga barangkali, menengok tanahnya, usahanya, nah itu tidak boleh dikembalikan. Ya. Jadi ada orang yang hijrah, sudah hijrah ke Madinah, kok datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Nah. Namun kalau ada orang-orang musyrik yang masuk Islam, yang ingin hijrah, ya, naam, ke Madinah, harus dikembalikan. Asalnya demikian. Kalau kita melihat sekilas perjanjian ini, perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin. Namun para sahabat ketika itu tidak mampu menolak karena ini perintah Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyepakati perjanjian tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barakallahu fikum faidah ya, sangat banyak ketika terjadinya enam perjanjian tersebut. Ya, di antara faidahnya adalah barakallahu fikum orang-orang kafir sudah tidak bisa melakukan kekerasan kepada kaum muslimin ya. Jadi keimanan orang yang Islam ya, ketika itu benar-benar ya. orang-orang yang sudah hijrah di Madinah nggak akan kembali. Nah, Barakallahu Dan orang-orang yang sudah ada hatinya keimanan, keislaman yang tinggal di Mekah yang ketika itu dia mendapatkan siksaan, cercaan dan lain sebagainya, dia mau gak mau harus per, pergi hijrah ke Madinah. Nah, secara tidak langsung, naam tertahannya ya, perbuatan-perbuatan kekejian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Nah, barakallahu fiqh. Kemudian akhirnya nam ada syariat untuk berhijrah. Sehingga banyak kaum muslimin nam dari muhajirin yang berkumpul di Madinah. Ada syariat hijrah. Dan barakallahu fikum ketika kaum muslimin sudah berkumpul di Madinah. Nah, sehingga hanya ada negeri kafir dan muslim ketika itu. Nah, akhirnya apa? Kaum muslimin aman untuk menjalankan syariat Islam di Madinah. Nah, maka barakallahu fikum. Nah, di sini diceritakan nah, oleh Sahal bin Hunayf bahwasanya beragama itu berdasarkan dalil karena sekian banyak ya, kadang perintah-perintah atau ros yakni larangan-larang yang harus ditinggalkan yang kadang sekilas tidak masuk akal ya. namun kita melakukan hal tersebut karena ada perintah dari Allah dan Rasulnya yang di situ banyak sekali hikmah ya. Allahu alam suab ini nah beberapa perkara yang perlu diingatkan kepada kita semua bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang muslim terlebih ya, mengaku sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah untuk berusaha beramal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ya, slogan ahlu sunnah ya, semua dari kaum muslimin ini akan mengakui. Ya, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, sunnah. Namun siapakah mereka ahlu sunnah? Adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul SAW ketika sunnah tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh kebanyakan manusia. Maka seorang ahlu sunnah dengan pahit yang dirasakan dengan capek yang dia rasakan. Nah, dengan mungkin cercaan, dengan mungkin eh, apa namanya himpitan atau ini dan itu dari masyarakat yang tidak mengetahui sunnah, namun dia berusaha menghidupkan sunnah, inilah ahlu sunnah. Ya. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka barokallahu fikum dialah ahlu sunnah. Ya, silahkan. Naam kita semua mengaku kalau saya sunnah namun bukti adalah yang membuktikan. Ucapan perbuatan mereka sama atau tidak dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika enam ucapan mereka, perbuatan mereka pas dengan sunnah Rasul, walaupun mungkin dia tidak mengaku saya seorang ahlu sunnah, karena mungkin khawatir dia tidak mampu melakukan sunnah, dia tidak mengaku dirinya seorang ahli sunnah ya, tapi prakteknya ucapannya adalah sunnah maka hakikatnya dialah seorang ahli sunnah maka barakallahu fikum kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan nah, hidayah kepada kita kemampuan kepada kita untuk dibimbing di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berilmu beramal berilmu beramal karena yang namanya ilmu tanpa amal seperti kasyajaratin bila samarah. Seperti pohon yang tidak ada buahnya. Apa gunanya sebuah pohon yang tinggi menjulang dengan akar yang lebat namun tidak berbuah sama sekali. Yang diinginkan oleh seorang petani, nah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim adalah buah dari ilmu yang dia naam ketahui.